Alhamdulillah pagi hari ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang para malaikat. Poin terakhir yang kita sudah jelaskan tentang para malaikat adalah apa mungkin malaikat itu terlihat. Sudah kita terangkan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam pernah melihat Jibril dalam bentuk yang asli dua kali. Selebihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya melihat Jibril dalam bentuk manusia. Dan seringnya malaikat Jibril menjelma menyerupai seorang sahabat nama namanya Dihyah Al-Kalabi. Kadang-kadang penampakan malaikat Jibril hanya terlihat oleh Nabi tapi tidak terlihat oleh sahabat lain walaupun ada di sana. Seperti perkataan Nabi kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Aisyah, hadza Jibril. ya qara'u 'alaikis salam." Hai Aisyah, ini ada Jibril menyampaikan salam kepadamu. Berkatalah Aisyah radhiyallahu anha alaihi salam wa rahmatullahi wabarakatuh tara ma la ara. Wa alaihi salam wa rahmatullahi wabarakatuh kata Aisyah, engkau ya Rasulullah bisa melihat apa yang tidak aku lihat. Di sini Bukhari dan Muslim Hadis yang masyhur dikenal dengan sebutan hadis Jibril tentang seorang lelaki yang rambutnya sangat hitam. Pakaiannya putih, tidak terlihat bekas-bekas safar, tapi tak ada seorang pun yang mengenalnya, lalu bertanya tentang Islam, iman, ihsan, dan hari kiamat. Ternyata itu adalah Jibril, terlihat oleh seluruh sahabat yang ada di sana dan banyak lagi yang lainnya. Jadi seringkali malaikat Jibril ketika menjelma menjadi orang biasa kadang terlihat oleh para sahabat, kadang tidak, hanya terlihat oleh Nabi. Tapi itu hanya jelmaan. Adapun tampilan malaikat dalam bentuk yang asli, maka itu tidak terlihat oleh orang biasa. Hanya Nabi SAW itu pun hanya dua kali melihat malaikat Jibril dalam bentuk yang aslinya. Karena apa? Karena Allah Azza wa Jalla eh, menciptakan Bani Adam atau manusia ini dengan keterbatasan dan kelemahan yang tidak memungkinkan mereka melihat malaikat dalam bentuk yang asli dan ini termasuk salah satu di antara rahmat dan kasih sayang Allah kepada manusia. <clears throat> Seandainya malaikat melihat para malaikat, jin, setan dan seterusnya, maka mungkin mereka stres, tidak akan bisa tidur. Akan resah dan gelisah, akan takut akan galau dan risau. Makanya salah satu rahmat Allah, Allah tutup. Penglihatan manusia agar tenang. Samalah umpamanya dengan tidak diberikannya kemampuan kepada manusia untuk melihat benda-benda real nyata tapi berukuran super kecil seperti tidak bisa melihat virus, tidak bisa melihat bakteri, tidak bisa melihat penyakit, tidak bisa melihat kuman-kuman. Itu anugerah. Karena apa? Karena kalau kita semua bisa melihat kuman-kuman, bakteri, virus, penyakit yang ukurnya super kecil, kita bisa-bisa stres. Karena di sekeliling kita itu dipenuhi dengan kuman, virus, penyakit, dan yang lain-lainnya. Baik di udara, di tanah, di benda-benda sekeliling kita bahkan di tubuh kita sendiri. Pas mau makan terlihat banyak kuman-kuman gak akan bisa kita makan. Pas mau berbaring di atas kasur sebenarnya di atas kasur mungkin banyak kuman-kuman, banyak juga bakteri-bakteri yang sangat-sangat kecil ukurannya, maka kita tidak akan mau berbaring di sana. Di setiap tempat begitu. Di udara mungkin kita banyak eh, melihat kuman-kuman berseliweran, kita bisa-bisa nahan nafas terus. Oh, di sini ada kuman, di sana ada kuman. Nah, akhirnya kesulitanlah kita. Ya Alhamdulillah Allah Azza wa Jalla tidak menyebabkan kita bisa melihat semuanya itu. Sehingga seolah-olah dianggap tidak ada penyakit, tidak ada kuman, tidak ada virus kesedot. Tapi alhamdulillah Allah Azza wa Jalla telah memberikan antinya dalam tubuh kita. Ada antibody, ada sistem kekebalan dari semuanya itu. Nah, termasuk tidak bisa melihatnya manusia terhadap malaikat, terhadap jin, itu anugerah Allah yang membuat kita tenang, yang membuat kita ini tentram. Tapi sekalipun manusia tidak bisa melihat malaikat, kadang-kadang dekatnya malaikat kepada manusia dalam hal-hal tertentu itu terlihat dampaknya walaupun manusia tidak melihat seperti apa yang terjadi pada diri orang yang sedang sakaratul maut dia sedang meregang nyawa berkutat mempertahankan ruhnya Dicabutnya ruh orang itu oleh malaikat sampai mal, uh, ruh, uh, sampai orang itu mati itu merupakan dampak dari adanya malaikat. Allah berfirman dalam Al-Waqiah ayat 83 sampai 85. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tandurun. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kata Allah, kenapa kalian tidak mengambil pelajaran ketika apabila nyawa telah dikerongkongan? Dan kalian saat itu melihat. Maksud kalian di sini orang yang akan meninggal tadi melihat adanya malaikat. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin dan kami lebih dekat kepada dia, kepada orang yang akan mati itu dibanding kalian, tapi kalian tidak melihat. Jadi malakul maut dengan para malaikat yang mendampinginya, mendatangi manusia yang akan mati. Orang-orang sehat juga melayat orang yang akan mati ini. Akan tetapi orang-orang sehat yang sedang melayat orang yang sakarat ini tidak melihat kedatangan para malaikat yang jumlahnya banyak akan tapi yang mengeksekusi kematian itu adalah malakul maut tapi asar atau dampak keberadaan malaikat terlihat dari keadaan orang yang akan mati tadinya dia biasa-biasa terus ketika memulai proses pencabutan nyawa oleh malaikat kelihatan ada reaksi tertentu melotot atau kadang kejang dan seterusnya sampai setelah itu terkulai lemas dan tidak lagi bergerak. Nah, kadang adanya kedekatan malaikat kepada manusia terlihat juga pengaruhnya sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis berikut ini. <clears throat> Hadis dari Usaid bin Hudair radhiyallahu an Bainama huwa yaqra'u min al-laili surat al-Baqarah wa farsuhu marbutun indah Ketika Usaid bin Hudair itu membaca surah Al-Baqarah pada malam hari, kudanya terlik, terikat di sisinya. Tiba-tiba kuda itu meloncat-loncat. Maka Usaid bin Hudair diam. Kuda itu pun diam. Usaid membaca lagi, kuda itu pun meloncat-loncat lagi. Usaid pun kemudian diam, kuda itu pun diam. Membaca lagi, loncat lagi, begitu seterusnya. Saat itu, anaknya Usaid yaitu Yahya bin Usaid ada di dekat kuda itu dan khawatir Yahya itu terinjak oleh kuda. Makanya dia diam. Tiba-tiba dia menengadah ke atas langit. Dan di atas langit itu ada segumpal awan yang mengeluarkan cahaya. Seperti lampu-lampu yang ada di dalamnya. Maka keesokan harinya Nabi SAW diceritakan oleh Usaid tentang peristiwa ini. Apa kata Nabi SAW? Iqra ya, ya Ibn ya, ya Ibn Hudair. Iqra ya Ibnu Hudair. Baca terus wahai Ibnu Hudair. baca terus wahai Ibnu Hudair. Kata Usaid bin Hudair, "Ya Rasulullah, saya khawatir Yahya terinjak oleh kuda karena dekat." Lalu saya menengadah, lalu ke langit saya melihat ada segumpal awan yang di dalamnya ada cahaya lampu yang terang. Aku pun keluar dari rumah sampai tidak lagi terlihat itu awan. Kata Nabi Sosam Tadri madhak, tahu nggak kamu apakah itu? Usaid menjawab tidak. Kata Nabi Sosam Tilkal malaikatu, danat lisautika, walau qara'ta la asbahta yandurun nasu ilaiha la tatawara minhum. Itulah malaikat mendekati suaramu. Seandainya kamu baca terus sampai subuh, saya orang-orang esoknya akan melihat tanpa merasa silau. Tanpa merasa kesulitan harus berdesak-desakan. Itu menunjukkan adanya malaikat terlihat dampaknya. Walhasil tidak menampakkan diri itu sebenarnya karakter khas para malaikat. Tapi kadang-kadang mereka menampakkan diri tetapi tidak dalam bentuk yang asli. Seperti yang teralami oleh Usaid bin Hudair. Lalu yang harus kita ketahui juga dalam banyak hadis disebutkan para malaikat hadir di majelis-majelis ilmu. Para malaikat juga hadir ketika sholat asar dan sholat fajar, sholat subuh. Tapi manusia tidak melihat keberadaan mereka baik di masjid maupun di majelis-majelis ilmu. Dan seringkali orang-orang juga tidak merasakan keadaannya, keberadaannya, tidak berdampak terhadap e, mereka. Padahal malaikat itu ada. Dan inilah penjelasan dari ayat dan hadis-hadis yang sahih tentang hal itu. Akan tetapi Tidaklah boleh seorang manusia tertipu oleh setan laknatullahnya alaih yang mungkin menampakkan pengaruh kedekatan atau keberadaan setan di dekat manusia atau kadang-kadang menampakkan diri dalam bentuk orang soleh. Lalu orang itu menyangka bahwa orang, orang soleh ini jelmaan malaikat umpamanya mungkin bergamis dan berjenggot. Atau mungkin selain bergamis berjenggot orang ini melakukan sholat. Lalu kita menyangka ini jelmaan malaikat. Belum tentu. Para mungkin saja itu syaitan laknatullahi alaih. Seperti yang terlihat atau teralami oleh Syekh Muhammad Taqiyuddin Al-Hilali dia menceritakan ketika suatu malam aku sholat malam di depan kemah kecilku. Tiba-tiba aku melihat ada awan yang menjulang tinggi dari tanah ke langit. Lalu si awan itu mendekat dari arah timur, itu arah kiblatnya orang-orang barat. Lalu dia berhenti si awan itu dan dari awan itu keluarlah sesosok orang. Lalu orang itu menghampiri aku dan ikut sholat di belakangku, sholat malam. Bermakmum kepadaku. Pakaiannya pakaian seperti yang dipakai oleh anak ABG usia 15 tahun. Tapi aku tidak melihat persis wajahnya karena gelap. Ketika aku memulai sholat, Aku membaca surah Alif Lam Mim Sajdah, sebuah surat yang sangat-sangat-sangat aku hafal. Tiba-tiba muncul rasa takut yang sangat pada diriku. Lupalah aku kepada surat Alif Lam Mim Sajdah. Lalu aku ganti dengan surat lain yang juga sangat aku hafal. Tapi juga tiba-tiba lupa karena saking besarnya rasa takut di dalam diriku. Akhirnya aku terus ruku, sujud dan seterusnya. Setelah salam, orang itu kemudian kembali ke awan itu dan pergi ke arah yang tadi dia datang. Jadi ada orang datang ikut sholat malam-malam. Orang awam menyangka, oh itu malaikat. Karena penampakannya tidak dalam bentuk yang menyeramkan, tidak dalam bentuk yang menakutkan. Tapi memberi efek timbulnya rasa takut yang sangat, sampai surat yang sangat dihafal pun lupa. Lalu kata Syekh Muhammad Taqiyuddin Al-Hilali, Aku bertanya kepada orang yang soleh, lalu orang soleh itu berkata, Yumkin ayyakuna dhalika syaitonan laukana malakan ma'asabaka faz'un wala ra'bun. Fadhahara anna ra'yahu sawab. Mungkin orang tadi setan. Sebab kalau itu malaikat, tidak mungkin menimbulkan rasa takut yang amat sangat dalam hatimu. Maka aku pun tahu bahwa betul pendapat syekh atau guru ini benar bahwa itu adalah setan karena kalau malaikat niscaya menimbulkan rasa tentram, adem dan membantu kualitas ibadah yang sedang dilakukannya bukan Sebaliknya bukan menakut-nakuti. Coba lihat bagaimana setan mempermainkan orang untuk merusak solatnya, ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla, maka wajib kita beristiadah kepada Allah sebelum baca Al-Quran. Handolah Al-Asadi meriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berkata Handalah, Kunna inda Rasulillahi alaihi salatu wassalam fa wa'adhana fa dzakaran nar. Kami sedang berada di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu beliau itu menasihati kami. Lalu menceritakan tentang neraka. Kami semua menangis. Sebagian di antara sahabat ada yang menutupkan kedua telapak tangannya ke arah wajahnya menahan tangisan. Seluruh dada bergemuruh seluruh isakan nafas tertahan. Seluruh degupan jantung berdegup lebih kencang. Semuanya menangis. Seolah-olah surga dan neraka berada di pelupuk mata. Iman mengalami puncak yang luar biasa. Setelah selesai kami kembali pulang ke rumah lalu bercanda bergurau kembali dengan anak dan istri maka seluruh pengaruh dari wejangan Nabi SAW pun sudah tidak ada lagi di dalam dada. Tidak ada ketakutan, tidak ada apa namanya kesedihan, tidak ada bayangan surga dan neraka, lupa kembali. Kata Handalah, fakhorajtu falakitu Abu Bakrin fadakartu dalik. Aku bertemu dengan Abu Bakar, aku ceritakan itu. Dan dalam riwayat lain diceritakan oleh hadis yang riwayat Imam Bukhari. Abu Bakar bertanya, "Kaifa asbahta ya Handalah? Bagaimana pagimu hari ini ya Handalah?" Kata Handalah, "Nafaqa Abu Bakrin." Eh, nafaqa Handalah ya Abu Bakrin. Ah, Handalah itu sudah munafik wahai Abu Bakar. Abu Bakar terperanjat. Kenapa demikian? Dijawab, Apabila aku berada di samping Nabi SAW mendengar nasihat dan wejangannya seolah-olah surga dan neraka berada di pelupuk mata. Iman ini memuncak dengan kadar yang sangat kuat. Tapi ketika aku kembali ke keluarga, bersenda guru bersama anak dan istri, maka semuanya itu hilang lagi dalam diriku. Makanya aku sudah munafik. Itu kata Hamdalah. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an? Aku pun demikian di ya Hamdalah. Ternyata Abu Bakar juga begitu. Dan ini juga kita rasakan bersama ya. Ketika kita sedang ngumpul ngaji, mendengarkan pedaran ayat, pedaran hadis, iman ini memuncak. Bertekad akan selalu mendekat kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak akan terlalaikan oleh dunia. Tapi begitu bubar dari pengajian hilang lagi semua. Tekadnya musnah lagi. Ini juga dialami oleh para sahabat besar semacam Handalah dan Abu Bakar As-Siddiq. Lalu kedua-duanya menemui Rasul alaih salatu wassalam. Lalu diceritakan. Abu Bakar pun mengaminkannya. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam ya handalah sa'ah sa'ah walau kanat takunu qulubukum kama takunu inda dzikri la safahatkumul malaikatu hatta tusallima alaikum fit turuq Wahai handalah sabar sedikit demi sedikit ya sesaat demi sesaat Seandainya keadaan hati kalian ketika di tempat lain persis sama dengan keadaan hati kalian ketika mendengarkan wejangan nasihat. Jadi seandainya iman kita ini konstan terus ketika ngaji, ketika ibadah, juga ketika di luar, di bekerja, di pasar, semuanya tetap sama konstan, pastilah para malaikat akan menyalami kalian Menyalaminya bukan mengucapkan salam la kumul malaika. Mengajak bersalaman kepada kalian sampai para malaikat akan menyampaikan salam kepada kalian di jalan-jalan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh apa? Oleh Imam Muslim. Jadi yang bisa kita fahami dari hadis ini adalah kalau hati manusia memang sehebat hati seperti yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam keadaan imannya selalu tinggi dalam keadaan bagaimanapun di tempat bagaimanapun malaikat itu akan ngajak salaman tapi ternyata manusia tidak mampu seperti itu bahkan oleh manusia terbaik seperti Abu Bakar dan Handolah tadi Abu Bakar dan Handolah menyatakan kalau sedang mendengar nasihat iman memuncak, kalau sudah uh, jauh dari nasihat lalai kembali. Berdasarkan hal itulah maka karena manusia terbaik setelah Nabi sallallahu yaitu Abu Bakar juga ternyata tidak demikian apalagi kita. Itu yang menyebabkan penghalang antara kita dengan malaikat sehingga kita tidak bisa melihat malaikat dalam kehidupan di dunia selain yang teralami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang adanya malaikat gejalanya terlihat dari beberapa tanda yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti kalau kita mendengar kokok ayam ayam berkokok pada dini hari umpamanya. Kokoknya ayam itu menandakan dia itu melihat malaikat. Adanya malaikat di sana terlihat oleh ayam, lalu ayam berkokok. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim dalam dua kitab sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza sami'tum siyahaddika" fas'alullaha min fadli fa innaha ra'at malakan wa idza sami'tum nahiqal himar fata'awwadhu billahi minasyaitonir rajim fa innahu ra'a syaitana Apabila kalian mendengar kokok ayam, maka mintalah kepada Allah dari karunianya. Karena sungguhnya ayam itu melihat malaikat. Dan apabila kalian melihat ringkikan kuda, ringkikan keledai, himar, maka berlindunglah kalian kepada Allah dari setan yang terkutuk. Karena sungguhnya kuda itu atau himar, keledai itu bisa melihat setan. Berkata Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari Syarah eh, Sahih Bukhari Kata Imam Ibn Hajar berkata Iyad Kana sababu fihi Raja'a ta'minil malaikati ala du'aihi wa istighfarihim lahu wa syahadatihim lahu bil ikhlas. Kata Aliyad yang menjadi sebab kenapa kalau mendengar ring, e, kokok ayam berdoa kepada Allah Subhanahu Karena mengharapkan aminnya para malaikat atas doa dan istighfarnya. Jadi malaikat itu kalau ada di dekat orang sedang berdoa diaminkan dan aminnya malaikat itu menambah kemungkinan dikabulkannya doa manusia. Hadis ini menjelaskan bahwa ayam bisa melihat malaikat. Tapi kita tidak tahu bagaimana caranya ayam melihat malaikat, apakah dalam bentuk asli ataukah tidak. Wallahu alam bisawab. Tapi itu menjadi apa namanya indikator adanya malaikat yang ada di dekat sana. Orang-orang kafir dulu di zaman Nabi SAW pernah e, minta kepada Nabi tanda bahwa beliau itu benar utusan Allah. Apa tandanya? Tandanya adalah ingin lihat langsung malaikat. Bahkan ingin melihat Allah. Tapi tidak dipenuhi oleh Allah SWT. Bukan tidak mampu. Tapi sekali lagi ya sudah kita jelaskan tidak mampunya kita melihat malaikat itu anugerah bagi kita. Dan orang kafir itu cuma basa-basi aja. Dulu juga. Waktu umpamanya minta bukti apa tanda bahwa kamu ini benar-benar nabi asli. Nabi balik menantang tanda apa yang kamu inginkan. Lalu orang-orang pun sepakat meminta tanda yang mustahil dipenuhi. Yaitu tuh coba tuh ada bulan coba belah oleh kamu dari kejauhan. Karena itu mustahil. Tidak mungkin bulan bisa terbelah. Jadi cari gara-gara aja. Tapi atas kuasa Allah Azza Jalla. Saat itu Nabi SAW diberi kemampuan untuk membelah bulan dari kejauhan. Ditunjukkanlah tangannya ke arah bulan dan beliau bersikap seolah-olah membelah bulan dari jauh dengan tangannya. Terbelahlah bulan itu jadi dua dan semua orang melihatnya. Dan ini diabrikan oleh Allah kejadian dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qamar. Iqtarabatis sahwan syaqqal qamar. Telah datang kiamat dan telah terbelahlah bulan. Tapi apakah mereka beriman sebagaimana janji sebelumnya? Enggak, tetap aja. Dan tadi mah, ya tadi teh. Mereka minta begitu tuh sekedar akal-akalan supaya Nabi dipermalukan di muka umum me meminta tanda yang kata mereka mustahil bisa dilakukan. Yaitu membelah bulan tapi ternyata bisa dilakukan oleh Nabi saw dan tetap saja mereka tidak beriman. Begitu juga melihat malaikat bahkan melihat Allah. Maka tidak dipenuhi oleh Allah. Dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 21-22. Allah Azza wa Jalla berfirman. وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ wa atau utuwan kabira. Yauma yarawna al-malaikata la bushra yauma idin lil mujrimin wa yaqulu hijran mahjura. Berkatalah orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami. Maksudnya orang-orang kafir. Kenapa tidak diturunkan kepada kami para malaikat? Atau kenapa kami tidak bisa melihat Allah? Sungguh mereka telah sombong dalam diri mereka dan telah durhaka dengan kedurhakaan yang besar. Pada hari ketika mereka melihat para malaikat, nanti di akhirat tidak ada lagi berita gembira pada hari itu bagi orang-orang durhaka. Dan mereka akan berkata hijram mahjura. Perkataan hijram mahjura maknanya haramun muharramun alaikumul falah aliyum. Haram akan terhalang bagi kalian kebahagiaan pada hari ini. Kalian tidak akan memperoleh kebahagiaan. Jadi semuanya itu menjelaskan bahwa para malaikat tidak bisa terlihat dalam bentuk yang asli di dunia. Kecuali oleh Nabi alaih salatu wassalam. Tapi Orang yang sedang sakarat melihat malakul maut dan malaikat yang menyertainya sesuai dengan jenis amalan yang dilakukan oleh orang yang akan mati itu. Kalau dia orang yang soleh, dia akan melihat malaikat dalam bentuk yang bagus, yang baik, yang menyenangkan. Tapi kalau dia orang yang durhaka, apalagi orang kafir, dia akan melihat malaikat dalam bentuk yang menakutkan. bagaimana kalau umpamanya di dalam mimpi apa mungkin enggak malaikat terlihat oleh manusia di dalam mimpi baik oleh para nabi ataupun orang biasa jawabannya iya mungkin nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sering bermimpi ketemu malaikat dan mimpinya adalah wahyu. Termasuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memimpikan Aisyah sebelum Aisyah menjadi istrinya. Sebagaimana hadis riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha Rasul alaihi salatu wasallam bersabda. Urituki qabla an atazawwajaki marratain. Ra'aitul malaka yahmiluki في سرقة من حرير فقلت له اكشف فكشف فكشف فإذا هي أنت فقلت إن يكن هذا من عند الله يمضي ثم رأيتك يحملك في سرقة من حرير فقلت اكشف فكشف فإذا هي أنت فقلت إن يكن, إن يكن هذا من عند الله يمضي Kata Aisyah bahawa Rasul selesai bersabda telah diperlihatkan kepadaku kamu hai Aisyah sebelum aku menikahimu dua kali dalam mimpi. Aku melihat dalam mimpi itu malaikat membawamu di, di di atas uh, tanduk yang tertutup oleh kain sutra. Aku berkata kepada malaikat, "Tolong bukakan kain penutup itu." Disingkapkan, eh ternyata engkau Lalu aku berdoa kalau ini dari sisi Allah pasti ini akan terjadi. Lalu aku pun mimpi lagi melihat malaikat membawamu dan dihalangi oleh kain sutra. Aku berkata singkapkan kain sutra itu. Dan ketika disingkapkan ternyata engkau. Lalu aku berkata kalau ini dari sisi Allah pasti ini akan terjadi. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Dalam kitab Fadailus Sahabah bab Fadlul Aisyah radhiyallahu anha. Ini mimpi Rasul SAW ketemu malaikat dalam bentuk orang biasa. Dalam hadis yang lain dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an Nabi SAW dikatakan innahu atani lailata atiyan wa innahuma ibta'athani fa innahuma qala li intaliq. Kata Nabi SAW, aku didatangi dua orang. Lalu membawa aku. Ayo kamu pergi. Terus. Nabi SAW mengalami beberapa kejadian di dalam mimpi tersebut salah satunya adalah fa'ataitu ala rajulin karihil mar'ah ka'akrahi anta ra'a rajulan mar'atan fa'idha indahu narun yahushuha wa yas'ahawlaha wa qala fi akhiri wa amma rajul karihil mar'ah alladhi عند النار yas'a ويسعى fa innahum malik khazinu jahannam. Aku melihat orang yang penampilannya itu sangat tidak disukai. Mungkin buruk gitu ya, seburuk-buruk rupa orang yang pernah kamu lihat. Dia di sisinya ada api yang apa namanya dinyalakan secara ada dengan nyala yang besar. Lalu di akhir mimpi itu dikatakan ada pun orang yang buruk yang kamu lihat yang menyalakan api itulah Malik penjaga jahanam. Oleh karena itulah maka di dalam mimpi Nabi SAW seringkali melihat para malaikat. Malaikat Jibril, malaikat Mikail dan juga malaikat Malik penjaga jahanam. Kalau itu kan tidak aneh ya Nabi. Nah sekarang apa orang biasa mungkin? Ya ternyata pernah orang biasa juga bermimpi. Yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kata Abdullah bin Umar, "Faraitu fil manam ka'anna malakaini akhadhani fadhahaba bi ila an-nar. Fa idha hiya matwiyatun qatil bi'r." وإذا لها آه، قرنان وإذا فيها أناس قد عرفتهم فجعلت أقول أعوذ بالله من النار قال فلقينا ملكا آه، ملك آخر فقال لي لم ترى فقصصتها على حفصة فقصتها حفصة على رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال نعم الرجل عبد الله لو كان yusalli al lail kana ba'du la yanamu al laila illa qalil al laili illa qalila Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma aku melihat di dalam mimpiku ada dua malaikat yang membawaku membawaku ke dalam neraka maka ternyata neraka itu bentuknya bulat seperti sumur Bukan bulat, kalau bulat maka kayak bola ya. Sumur apa yang melingkar itu bentuknya teh? Melingkar gitu aja ya. Bedakan bulat dengan melingkar. Wa idalah kornan dan itu dua punya punya dua tanduk neraka itu. Ternyata di dalamnya ada orang-orang yang aku kenal. Tapi Abu, eh, Abu eh, siapa Abdullah bin Umar tidak menyebut nama siapa orang-orang yang dia kenal yang dia lihat dalam neraka itu. Lalu aku berkata, "A'udzubillahi minan nar," aku berlindung kepada Allah dari api neraka. Lalu ada malaikat lain yang menemui kami. Lalu malaikat itu berkata, "Jangan kamu takut." Itu mimpinya mengerikan dibawa oleh malaikat melihat neraka. Lalu kata Abdullah bin Umar, aku ceritakan mimpiku ini kepada Hafsah. Hafsah kan saudaranya ya, Hafsah putri Umar. Abdullah juga putri Umar, adik kakak. Dan Hafsah itu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi uh, uh, Ibnu Umar dengan Nabi itu apa? Iparan. Saudara ipar. Maka Hafsah menceritakan mimpi Abdullah ini kepada Rasul alaih salatu wassalam. Apa komentar beliau? Sebaik-baik orang adalah Abdullah seandainya dia suka sholat malam. Jadi rupanya saat itu Abdullah tidak sholat malam. Tapi soleh dia. Kata Nabi SAW sebaik-baik orang adalah Abdullah seandainya dia suka sholat malam. Maka setelah kejadian itu Abdullah tidak pernah tidur pada malam hari kecuali hanya sedikit saja. Kecuali tidurnya hanya sebentar saja. Lamanya apa? Lamanya sholat malam. Inilah ciri-ciri pengikut apa ciri-ciri penghuni surga yang Allah jelaskan dalam Al-Qur'an tuh. Innal muttaqina fi jannati wa uyun gitu kan akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalila minal layli ma yahjaun wa bil asharihum yastaghfirun Sungguhnya orang-orang yang bertakwa akan berada dalam fi jannati wa uyun di dalam surga dan air air ah, mata-mata air akhidina ma'atahum rabbuhum. Mereka bisa memperoleh apapun yang Allah berikan kepada mereka. Innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Sungguhnya mereka itu sebelum itu ketika hidup di dunia orang-orang yang berbuat kebaikan. Kanu qalilam minal layli ma yahjan. Mereka itu sedikit sekali mengambil waktu untuk tidur pada malam hari. Wabil asharihum yastaghfirun dan pada waktu dini hari mereka meminta ampun. Hadis tentang mimpinya Abdullah bin Umar ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam kitab Sahih Bukhari hadisnya bisa kita temukan di juz pertama hadisnya nomor 1070 kitab Tahajjud bab fadlu qiyamil lail. Keutamaan qiyamul lail. Hadis ini menunjukkan sangat mungkin orang melihat malaikat di alam mimpi yang dialami oleh selain Nabi. Akan tapi wajib kita ketahui bahwa melihat atau bahkan bertemu dengan malaikat di alam mimpi bukan masdar tasyri'. Bukan sumber penetapan syariat. Ini hanya mimpi biasa yang bagus akan tetapi tidak boleh mimpinya kita bertemu malaikat itu dijadikan sebagai sumber hukum dalam syariat. Umpamanya mimpi ketemu yang aku malaikat lalu mengajarkan amalan tertentu baik itu zikir, doa, wirid ataupun amalan tertentu, maka itu tidak boleh diamalkan. Kalau amalan tersebut umpamanya amalan yang sebelumnya tidak disyariatkan. Tapi kalau umpamanya si apa e, orang tersebut mimpi ketemu dengan malaikat lalu malaikat mengajarkannya, menasihatinya untuk mempersering salat malam, mempersering baca Quran, mempersering saum Senin Kamis. Maka bagus karena hal-hal tadi memang sudah disyariatkan sebelumnya. Tapi kalau malaikat dalam mimpi itu mengajarkan amalan yang tidak disyariatkan, nggak boleh kita amalkan. Maka diyakini itu bukan malaikat tapi setan yang ngaku-ngaku sebagai malaikat. Jadi tidak boleh siapapun seperti yang dilakukan oleh kaum sufi yang sering mimpi kata dia ketemu malaikat lalu mengajarkan amalan tertentu lalu diamalkan maka ini sebuah kesalahan besar karena apa? Karena Malaikat yang dia lihat dalam mimpinya itu mengajarkan syariat baru yang tidak diajarkan oleh Nabi saw. baik doa ataupun amalan tertentu. Maka seolah-olah ajaran Nabi tersebut dianggap belum sempurna, belum lengkap tuh. Maka perlu ditambah dalam mimpi melalui para malaikat. Seolah-olah kan gitu. Ini keliru karena setelah Nabi meninggal Islam ini sudah lengkap, sudah sempurna. Allah berfirman al akmal eh, akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu. Lalu Nabi selesai menyatakan ma min khairin illa qad bayantu lakum. Tidak ada satupun kebaikan kecuali telah aku jelaskan kepada kalian. Dalam riwayat lain ma min syai'in yubaidukum minan nar wa yuqaribukum ilal jannah illa qad buyyina lakum. Tidak ada satupun amalan atau sesuatu pun yang bisa menjauhkan kalian dari neraka dan yang bisa mendekatkan diri kalian dari surga kecuali semua itu telah diterangkan kepada kalian. Jadi tidak boleh lagi ada tambahan-tambahan, semuanya sudah serba lengkap. Semua amalan yang bisa menjauhkan dari api neraka sudah diterangkan, semua amalan yang bisa mendekatkan ke surga sudah dijelaskan, tidak lagi yang tersisa. Maka tidak boleh ada tambahan. Baik tambahan itu bersumber dari pikiran kita, hawa nafsu kita, apalagi dari ajaran agama lain. Dari filsafat, dari Hindu, Buddha. Atau yang ditambahkan lewat mimpi. nggak boleh. Itu keliru besar. ya. Itulah penjelasan tentang apakah malaikat terlihat. Dijawab, Ya, ketika di zaman Nabi malaikat terlihat kalau sedang menjelma, tapi kalau dalam bentuk yang asli tidak terlihat kecuali oleh Nabi SAW dan itu pun cuma dua kali. Dan bisa malaikat terlihat di dalam mimpi tapi oleh orang-orang tertentu seperti yang teralami oleh Abdullah bin Umar. Terakhir, poin terakhir pada pagi hari ini ada mungkin pertanyaan, apakah para malaikat melihat Allah apakah tidak? Dijawab lam yadul dalilun sahihun ala ru'yatil malaikati lillahi azza wa jalla fi hadhihi hayatid dunya. Tidak ada satupun hadis yang sahih yang menunjukkan bahwa para malaikat bisa melihat Allah dalam kehidupan dunia ini. Allah telah menghalangi para nabi untuk bisa melihatnya di alam dunia. Nabi Muhammad, Nabi Musa, nabi-nabi lain yang mulia-mulia tidak tidak ada yang melihat Allah Azza wa Jalla. Bahkan hadis mengisyaratkan tidak bisa Allah terlihat sekarang di dunia oleh siapapun, termasuk oleh siapa? Oleh malaikat. Karena ada hijab hijabnya dari cahaya yang lau kasyafahu la ahraqat sabahata eh, sabahatu wajhihi mantaha ilahi basaruhu seandainya hijab Allah yang berupa cahaya ini hijab yang berupa cahaya bukan Allah yang berupa cahaya seandainya hijab yang berupa cahaya disingkapkan maka pasti seluruh makhluk akan terbakar semua yang bisa terjangkau oleh pandangan Allah Azza wa Jalla. Terbakar semua hancur. Maka malaikat juga tidak bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Karena tidak ada satupun dalil yang menunjukkan demikian dalam Al-Quran ataupun hadis yang sahih. Itu di dunia. Adapun di akhirat, maka para penghuni surga bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Wujuhu yawma idhin nadhirah ila rabbihan nadhirah. Pada hari itu ada wajah-wajah yang sumringah, yang bercahaya karena mereka bisa melihat Allah. Kalla innahum an rabbihim yawma idzil mahjubun. Kata Allah tidak, sekali-kali tidak. Sungguhnya mereka orang-orang kafir terhalang dari bisa melihat Allah di akhirat. Ini surah Al-Mutaffifin. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, Ayat ini menunjukkan kalau orang kafir tidak bisa melihat Allah di akhirat, menunjukkan orang mukmin bisa melihat Allah di akhirat, di surganya. Dan itu kenikmatan yang terbesar yang ada dalam surga. Karena apa? Karena Allah itu maha indah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan sangat mencintai keindahan Saking indahnya maka memandangnya sebuah kenikmatan yang tiada banding, tiada tanding, tiada terkira. Inilah penjelasan tentang penglihatan malaikat. Pagi ini cukup dan kita masuki sesi tanya jawab dan kepada Akhi Muzain dipersilakan untuk memandu tanya jawab ini. Alhamdulillah. Fadal. Ya, syukran Ustaz atas materi yang disampaikan pada pagi hari ini. Uh, sangat bermanfaat insya Allah bagi kita semua. Dan untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Ada yang bertanya, ada penelpon yang masuk Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya mau tanya, saya selama ini bertambah ilmu dengan mendengar radio Roja dari mulai pertama. Sekarang yang saya mau tanyakan, saya sering mengikuti sholat Jumat, Jumat di masjid-masjid lain, seperti Jumatan atau sholat Tetapi imamnya tuh kok selalu Al-Fatihah, terus di, terus dilanjutkan dikir. Karena kalau menurut ketuntunan dari hadis Rasul kan saya mendengar atau membacanya itu kan langsung istighfar, itu langsung istighfar, anu Fatihah. Sedangkan imam itu kalau saya melihat orangnya sudah orang yang pinter. Tapi setelah salamku langsung Al-Fatihah. Yang saya tanya itu bagaimana? Dan kalau nggak menurut Ertinya menurut daripada Rasulullah SAW. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, eh, apa yang harus dilakukan pertama kali oleh seseorang yang selesai sholat, sholat fardu. Begitu salam, salam Nabi selesai istighfar dengan istighfar yang astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tidak pakai hal azim. Itu yang dicontohkan oleh Nabi SAW tiga kali. Lalu Allahumma antas salam minkas salam tabarak tayadal jalali wal ikram. Lalu setelah itu menghadap ke makmum. Nah, Nabi demikian kenapa Nabi hanya mencontohkan sampai di sana? Apakah beliau enggak hafal enggak kalau lengkap astagfirullahalazim alladzi la ilaha illahu huwal qayyum wa atubu ilaih? Ya pasti hafal karena itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa Nabi hanya istighfar astagfirullah astagfirullah astagfirullah? Karena begitulah yang diajarkan oleh Allah kepada beliau. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Fa inna khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Sesungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi memberi petunjuk hanya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah tiga kali ya itu terbaik. Itulah wahyu. Itulah perintah Allah kepada beliau yang kemudian beliau ajarkan kepada kita di hadapan para sahabat yang sampai kepada kita. Itulah terbaik bukan membaca Fatihah, bukan membaca astagfirullah yang lengkap, astagfirullahalazim alladzi la ilaha illahu wal qayyum wa atubu ilai. Tapi cukup astagfirullah astagfirullah astagfirullah. Ya. Nabi mencontohkan demikian, yang lain mencontohkan yang lain lagi. Mana yang kita ikuti? Nabi yang kita ikuti. Jadi eh, keilmuan seseorang tidak dilihat dari gelar, tidak dilihat dari e, seberapa panjang jenggotnya dan apakah masih hitam apa sudah putih. Tidak dilihat dari kopiahnya dan pakaian. Keilmuan seorang bisa nanti dilihat dari amalnya juga. Apa sesuai dengan sunnah apa tidak ya. Oleh karena itulah maka lihat e, apa pelajari bagaimana sunnah Nabi SAW dalam segala hal. Nah lalu kita berpatokan ke sana. Ya. Oleh karena itu sekali lagi telah seberes eh, salam dari salat kita istighfar tiga kali astagfirullah astagfirullah astagfirullah lalu Allahumma antas salam minka salam tabarok tayadal jalil ikram. Jangan ditambah apalagi dirubah. Wallahu alam bisawab. Silakan. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustaz. Iya. E, bagaimana cara kita mengimani malaikat, Pak Ustaz? Dan bagaimana supaya kita didoakan sama malaikat. Begitu hmm. Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bagaimana cara kita mengimani para malaikat? Kita sudah jelaskan di awal-awal pembahasan ini, ya. Mengimani para malaikat secara benar mencakup ada empat poin. Pertama beriman terhadap keberadaan mereka Bahwa malaikat itu ada Real, makhluk yang nyata yang ada Yang Allah ciptakan untuk ibadah Keberadaan mereka real, nyata, hakiki Walaupun kita tidak bisa melihatnya Yang keduanya ya, Yang keduanya Menempatkan mereka pada kedudukan Seperti yang Allah tetapkan untuk mereka Tidak berlebih-lebihan Tidak juga kurang dari hal itu yaitu malaikat itu hamba-hamba Allah yang Allah perintahkan untuk ibadah. Mereka diberi kemampuan luar biasa oleh Allah Azza wa akan tetapi hebatnya kemampuan mereka tidak menyebabkan kita boleh mempertuhankannya, bersikap gulu berlebih-lebihan kepadanya, meminta kepadanya, menyembah kepadanya, maka tidak boleh. Tapi juga tidak boleh merendahkan dan menghinakannya. Itu yang kedua. Ketiga, beriman kepada hak-hak mereka yang Allah tetapkan dalam Quran dan Sunnah. Hak-hak mereka nanti akan kita jelaskan pada bab tertentu. Dan yang terakhir, yang keempat, beriman terhadap nama-nama yang Allah tetapkan sebagai nama bagi mereka dalam Quran. Atau yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Tentang nama-nama ini sudah kita terangkan beberapa poin diantaranya ya. Itu cara beriman kepada para malaikat yang benar. Nah, sekarang pertanyaan yang keduanya bagaimana caranya agar kita didoakan oleh para malaikat? Ini ada bab tersendiri Kang Ruby. Nanti kita akan menjelaskan siapa saja orang-orang yang memperoleh doa para malaikat baik secara umum ataupun secara khusus ini akan kita terangkan ya nanti dalam bab dan ini panjang ada banyak sekali amalan-amalan yang menyebabkan kita didoakan oleh para malaikat contohnya mencari ilmu seperti yang sedang kita eh, lakukan ini Baik yang memberi ilmu ataupun yang mendengarkan ilmu Itu didoakan, dimintakan ampun oleh para malaikat gitu ya Terus orang yang bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang ketika solat berada di sof-sof yang terdepan, ya, orang yang makan sahur ketika akan melakukan saum baik saum wajib ataupun saum sunnah, ya. Ah, terus orang yang ketika ah, apa ah, pergi ke masjid duduk di masjid menunggu solat. Itu didoakan oleh malaikat. Dan banyak lagi amalan-amalan lain yang nanti akan diterangkan secara rinci pada bab tentang hal itu Kang ya. Jadi sabar dan ikuti terus. Wallahu'alam alam Silahkan Silakan. Iya, syukuran Ustaz atas jawabannya. Apakah malaikat yang senantiasa mencatat amal-amal kita pasti akan selalu mengikuti kemanapun kita pergi? Bahkan misal ketika kita di toilet atau kamar mandi, lalu bagaimana pula kalau ketika kita sedang tidur? Iya, benar. Malaikat uh, yang mencatat amal baik selalu ikut kita. Baik dalam taat ataupun dalam maksiat. Baik dalam keadaan tertutup aurat ataupun sedang terbuka aurat. Termasuk di WC. Ya, akan tetapi mereka itu tidak melihat aurat kita. Karena malaikat jangankan malaikat. Kita aja manusia yang beradab kalau ada orang umpama yang bertelanjang di hadapan kita, walaupun sejenis, kita laki-laki, lalu ada laki-laki lain yang umpama membuka auratnya, apa yang kita lakukan? Tergantung siapa kita, kalau kitanya orang brengsek, ya malah melotot. Tapi kalau kita orang beradab, orang beriman, pasti berpaling. Pasti kita tidak akan melihat aurat tersebut, walaupun ada di ruangan itu. Minimal merem, gitu, ya, atau berpaling membuang muka. Ini manusia. Apalagi malaikat yang sangat mulia. Tidak akan demikian. Tapi tetap malaikat penja, eh, pencatat tidak eh, apa namanya tidak pernah lalai untuk mencatatkan amal baik ataupun amal buruk yang dilakukan walaupun orang itu sedang ada di WC. Mungkinkah orang itu bermaksiat di WC? Sangat mungkin. Sambil jongkok atau sambil duduk di toilet, sambil umpamanya nyanyi-nyanyi, sambil ngerokok, sambil Kan biasanya pasangan WC rokok ya biasanya ya. Hmm. Nah itu ketika uh, duduk di WC bermaksiat. Apakah tidak dicatat oleh malaikat pencatat amal keburukan? Dicatat. Karena apa? Karena memang tidak ada sesuatu pun yang apa namanya luput dari uh, ucap dari catatan malaikat. fidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun kata yang terucap dari mulut kecuali di sampingnya ada rokib dan atib. Ya, itu tetap dicatat. Adapun malaikat yang tidak masuk ya, ketika umpamanya orang membuka aurat baik di WC ataupun di kamar tidurnya, itu malaikat rahmat. Itu tidak akan mau mereka masuk, malu untuk melihat aurat manusia. Karena itu, maka uh, orang yang sedang membuka aurat dia tidak akan dimasuki oleh malaikat rahmat akan tapi malaikat-malaikat lain tetap mendampinginya seperti umpamanya malaikat e, pencatat amal dan malaikat penjaga termasuk malakul maut kalau memang sudah waktunya orang lagi di WC sudah waktunya mati tetap malakul maut masuk ke sana dan dicabut kemudian mati Kan betapa banyaknya orang yang mati di dalam WC. Ketika umpamanya seseorang sedang melakukan hubungan dengan istrinya dalam keadaan terbuka auratnya, lalu tiba saatnya mati, ya tetap saja dicabut oleh malaikat dan mati dalam keadaan demikian. Makanya kan banyak kasus orang mati dalam keadaan demikian. Jadi, malaikat-malaikat yang memang tidak boleh lepas perhatiannya dari orang, maka tetap mendampingi kemanapun. Jadi yang tidak akan masuk ketika orang sedang membuka aurat adalah malaikat rahmat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, syukron Ustaz atas jawabannya. Ustaz, apakah ada istilah mati suri? Bagaimana peran malaikat pencabut nyawa ketika kita mati suri? Bagaimana pula perjalanan ruh kita saat mati suri? Jazakallahu khairan. Ya mati suri tidak dikenal sekalipun di dunia kedokteran. Hanya di Indonesia saja. Sebab saya sendiri pernah ditelepon oleh seorang dokter anestesi di Jakarta tuh. Dia bertanya, Pak Ustadz saya mau tanya apa mati suri? Loh, saya bilang apa nggak terbalik? Saya yang mestinya bertanya kepada dokter. Kata dokter justru itu di, di, di ilmu kedokteran tidak dikenal adanya mati suri. Lalu ingin saja dia ingin menjelaskan saya eh, ingin mendapatkan uh, penjelasan secara syar'i tentang hal-hal yang berkaitan dengan kematian. Taib uh, kematian ya maknanya atau definisinya adalah kalau sudah terpenuhi empat perkara dalam diri orang itu. Pertama ter pisahnya antara ruh dan badan. Ruh dan badan terpisah. Kedua terputusnya hubungan antara ruh dan badan itu. Ketiga berpindahnya baik ruh maupun badan ke alam lain. Dan yang keempat berubahnya keadaan antara ruh dan badan setelah berpisah. Ini dikemukakan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadkirah diantaranya. Jadi al-maut yaitu inqita'u ruhu minal badan wa tuhuma wa haylalu tubainahuma eh, wal intiqal minad dar ila dar wa taghayyur bainahuma. Mati itu adalah terputusnya eh terpisahnya antara ruh dan badan dan terputusnya hubungan antara ruh dan badan lalu berpindah kedua-duanya ke alam lain dan berubah keadaannya. Ya. Berubah keadaannya kalau umpamanya badan badan nih badan ketika masih ada ruh puluhan tahun juga enggak enggak busuk. Tapi kalau sudah umpamanya terpisah dengan badan antara ruh dengan badan Sehari juga sudah kaku, besoknya bau, dan lama-lama busuk. Kan begitu ya. Dan tidak bisa bergerak. Termasuk ruh juga tidak bisa bergerak setelah berpisah dari badan. Sehingga ketika para ulama menjelaskan apakah ruh mati, dijawab oleh para ulama, kalau yang dimaksud ruh mati itu adalah hancur, binasa, maka ruh tidak mati. Karena tidak hancur. Tapi kalau umpama ruh mati itu maknanya adalah tidak bergerak setelah berpisah seperti halnya badan, iya. Roh mati. Tapi tidak hancur. Nah, terus e, kalau umpamanya terpisah antara ruh dengan badan tapi masih ada hubungan, maka belum mati. Seperti yang terjadi pada waktu tidur. Pada waktu tidur orang-orang ya ruhnya keluar dari dari jasadnya. Tapi masih ada hubungan antara ruh dengan jasad. Karena masih ada hubungan, maka si jasad tidak hancur. Si jasad masih berdegup jantungnya, masih berdesir darahnya, masih berhelak nafasnya gitu kan. Masih seperti yang lain-lainnya akan tetapi kesadarannya hilang. Karena ruhnya terpisah, dipegang oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ketika bangun Allah memasukkan kembali ruh itu ke dalam jasadnya. Masih ada hubungan. Sehingga kadang-kadang apa yang dialami oleh ruh di alam mimpi berpengaruh kepada badannya umpamanya di alam e, mimpi ruhnya itu mimpi dikejar-kejar orang gila. Terus teriak-teriak, tolong, tolong. Jasadnya itu teriak, tolong. Dan ketika umpah di dalam, ruh, di dalam mimpi ruhnya itu mimpi menendang, kaki orang itu benar-benar menendang. Di anak kecil umpamanya kalau di alam mimpinya ruhnya bermimpi kencing, eh benar dia ngompol gitu ya di tempat tidurnya. Dan kalau umpah di alam mimpinya rohnya itu mimpi berhubungan dengan istrinya, benar-benar keluar dia spermanya. Jadi masih ada hubungan antara ruh dengan badan walaupun apa? Walaupun e, terpisah antara ruh dengan badan. Itu terjadi ketika tidur. Oleh karena itu tidur disebut juga al-wafatus sughra. Mati kecil. Seringkali tidur diistilahkan oleh Al-Qur'an dengan kematian. Makanya doa yang kita baca menjelang tidur apa? Bismika Allahumma amutu wa Dengan menyebut namamu ya Allah aku mati dan aku uh, hidup. Mati maksudnya tidur. Hidup maksudnya bangun. Begitu bangun kita berdoa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kembali kami setelah dia mematikan kami. Yang dimaksud meng, menghidupkan, membangunkan. Yang dimaksud mematikan adalah menidurkan. Jadi tidur oleh Allah dalam Al-Quran disebut mati, dalam hadis juga disebut mati, dan ketika bangun disebut dihidupkan. Itu di, makanya sebagian ulama menyatakan itu adalah mati kecil. Tidur itu mati kecil. Kenapa disebut mati kecil? Karena ada kesamaan dengan mati itu terpisahnya antara ruh dengan badan ketika tidurnya. Cuma masih ada hubungan antara keduanya. Kalau masih ada hubungan berarti belum berpindah kedua-duanya ke alam lain dan masih belum berubah. Ya. Nah, ke sejauh mana e, keter apa namanya eh, keterputusan hubungan antara ruh dengan badan ini berbeda-beda. Kalau tidurnya nyenyak sekali, ya, maka hubungan antara ruh dengan badan sangat kecil. Dan ini juga terjadi pada saat pingsan dan koma atau mati suri yang tadi ditanyakan. Jadi pingsan, ya mati kecil tetapi kadar kematiannya lebih besar dibanding tidur. Karena ketika pingsan betul-betul kesadaran 100% hilang. Dan tidak e, ingat terhadap apapun yang teralami selama pingsannya. Dan Siruh ah, si ruh tidak mengalami kejadian apapun eh, ketika berpisah dengan badan selama pingsan. Tapi ketika dikembalikan oleh Allah Azza wa Jalla ya biasa hidup lagi dan bangun lagi. Jadi pingsan adalah kadar uh, termasuk mati kecil dengan kadar kematian yang lebih besar daripada tidur. Termasuk koma, termasuk mati suri yang tadi ya. Itu hanya perbedaan kadar kematiannya tetapi masih dalam kategori al wafatu sugro, kematian kecil. Adapun e, mati yang terpisah yang kemudian tidak ada hubungan yang kemudian berubah, maka itu al wafatul kubro, yaitu kematian besar, yaitu kematian yang sesungguhnya. Demikian wallahu alam bisawab. Iya. <coughs> Syukran Ustaz atas jawabannya. Uh, untuk selanjutnya satu lagi pertanyaan, bila malaikat turun di majelis-majelis ilmu, apakah akan turun pula dalam majelis-majelis ilmu yang disiarkan di radio walau kita berada di rumah dan beraktivitas? Majelis ilmu syar'i akan dihadiri banyak malaikat. Apakah mereka juga akan hadir juga apabila dalam majelis tersebut disampaikan penyimpangan-penyimpangan dari sunnah? Mohon penjelasannya. Pertama, yang dimaksud dengan ilmu menurut syariat adalah maqala Allah wa maqala Rasul. Wa ma yata'allaku bihima. Minan ilmin nafi min ahli. Itu yang dimaksud. Jadi, apa namanya? Eh, ilmu itu adalah apa yang dikatakan oleh Allah dan apa yang akan dikatakan oleh Rasul serta semua penjelasan yang berkaitan dengan hal itu dari ahlinya. Itulah yang dimaksud dengan ilmu. Adapun kalau yang dibahas adalah perkataan Allah dan Rasulnya seperti Quran Sunnah, tapi dibahas oleh yang bukan ahlinya, akhirnya menyimpang. Ya, Al Quran menyatakan, "Falatak ma'hum hatta yahudu fi hadithin ghairi." Kalian jangan duduk-duduk bersama orang-orang seperti itu sampai mereka mengalihkan pembicaraan kepada yang lain. Kalau orang mukmin dilarang duduk-duduk di sebuah majelis yang membahas tentang Quran dan Sunnah secara menyimpang, ini orang. Apalagi malaikat tidak akan duduk-duduk di majelis seperti itu. Ya, karena itu bukan ilmu. Kenapa bukan ilmu? Bukankah yang dibahas Quran Sunnah betul, tapi cara membahasnya yang keliru. Maka itu bukanlah ilmu. Ilmu itu maqala Allah wa maqala Rasul wa ma yata'allaqu bihima min al-bayani min ahli alladhi ja'a min ahli. Jadi eh, apa yang dikatakan Allah, apa yang dikatakan Rasul serta penjelasan yang berkaitan keduanya dari ahlinya. Itulah ilmu. Ya. Oh, apakah para ustaz di radio Roja itu memang ahlinya? Bukan, tetapi mengutip ahlinya. Mengutip para ulama. Ada bekal kemampuan dasar yang dimiliki untuk bisa mengutip ahlinya. Oleh karena itu, kita ketika menjelaskan ayat atau hadis selalu mengutip penjelasan para ulama tentang hal itu. Ya, apa yang saya terangkan sekarang tentang para malaikat apakah berdasarkan uh, ilmu yang ada pada otak saya? Enggak, saya di hadapan saya ada kitab tentang hal itu yang oleh para ulama, ya. Dengan judul apa namanya? Uh, Mu'taqad Firaqal Muslimin Yahud واليهود wal والفلاسفة fi al الملائكة المقربين ya jadi itikad firqah-firqah kaum muslimin Yahudi Nasara filsuf e, faganisme tentang para malaikat yang didekatkan dengan mengutip ayat dan hadis penjelasan sahabat dan para ulama dari ahlinya nah itu ilmu Adapun sekali lagi, walaupun yang dibahas ayat, hadis, tapi dibahas bukan oleh ahlinya, bukan oleh apa alat untuk membahas itu bukanlah ilmu. Nah, itu yang pertama. Maka malaikat tidak akan turun ke majlis yang seperti itu karena apa? Orang pun dilarang. Fala untuk ma'hum hatta yahudu fi haditsin ghairi. Jangan kalian duduk-duduk bersama mereka sampai mereka mengalihkan pembicaraan kepada perkara lain. Kalau orang mukmin dilarang menghadiri majelis seperti itu karena akan sesat dan menyesatkan, malaikat juga tentu saja tidak akan hadir karena itu bukanlah ilmu. Itu yang pertama. Kedua, malaikat eh, yang hadir uh, di dalam majelis ilmu itu umum. Tidak hanya di masjid, tidak hanya umpamanya sedang berkumpul. Pokoknya kalau orang itu sedang mencari ilmu, malaikat hadir. Apapun caranya, bagaimanapun uh, kondisi tempatnya. Karena Rasul SAW menyatakan, uh, innal malaikata la tadau ajnihata li talibil ilm ridan bima yasna. Sesungguhnya para malaikat mereka akan meletakkan sayap-sayap mereka bagi orang yang sedang mencari ilmu. Sedang mencari ilmunya gimana? Tidak dijelaskan, umum li talibil ilm. Apakah mencari ilmunya itu dengan hadir di majelis ilmu? Dengan membaca kitab? Dengan mendengarkan kajian-kajian lewat internet, lewat radio, lewat TV rojak yang sejenisnya, walaupun di dalam rumahnya. Apa yang sedang dia lakukan di dalam rumah? Mencari ilmu. Bagaimana cara mencari ilmunya? Dengar radio, dengar TV, lihat TV umpah, baca internet, baca buku. Itu cara mencari ilmu. Maka tetap malaikat hadir. Tanpa membedakan cara mencari ilmunya dan tempatnya. Ya, asal tempatnya bukan di WC, sambil ke WC, sambil bawa kitab sambil jongkok sambil baca maka nggak boleh <coughs> yang seperti itu. Malaikat juga tidak akan datang ke tempat seperti itu kalau begitu. Ya. Oleh karena itulah maka walaupun para pendengar sekarang diam di rumahnya, tapi mendengar radio dalam rangka apa? Tolabul ilm. Jadi jadwalnya tahu nih setiap Selasa jam setengah enam itu sudah uh, rutin disiapkan umpamanya di mejanya ada radio ada catatan, ada ayat Al-Quran, eh, ada buku catatan dan pulpennya, HP semuanya dimatikan. Sudah, pokoknya dua jam ini saya akan duduk di sini mencari ilmu. Dengar dari radio nih. Catat apa yang perlu gitu ya. Tanyakan apa yang kurang jelas gitu. Ketika Ustadz melakukan surat anu ayat itu langsung dibuka, langsung dibaca dengan artinya juga. Nah seperti itu. Nah agar tidak mengganggu HP dimatikan atau di silent. Jangan sampai umpah ketika uh, mendengar lalu HP bunyi diangkat dulu. Wah, itu bisa salah faham dan bisa minimal ada miss di tengah-tengahnya nanti. Maka itu sama. Sama sedang mencari ilmu dan malaikat meletakkan sayap. Yang dimaksud meletakkan sayap kata Al-Khattabi adalah an-nuzul fi majalisil ilmu wa adamut tiran. Mereka turun di hadapan orang-orang sedang mencari ilmu itu dan tidak terbang saat itu. Jadi sama baik di majlis ataupun di tempat tempat yang lainnya seperti di radio ataupun di apa namanya depan TV yang membahas Al-Qur'an dan Sunnah dengan bersumber kepada ahlinya maka itu insyaallah sama wallahu alam bissawab. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita akan kembali angkat penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya Pak Ustaz, surat Al-Baqarah ayat 125, 185 menyatakan bahwa Al-Quran itu petunjuk bagi manusia. Yang saya tanyakan, manusia yang manakah? Apakah manusia setelah Rasulullah sampai sekarang? Kemudian bagaimana manusia sebelum Rasulullah sebelum Al-Quran turun, misalnya zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Adam, apakah termasuk juga petunjuknya apa menurut Al-Quran gitu manusia-manusia terdahulu. Yang kedua, apa, pertalian juga dengan Al-Quran, yaitu Al-Quran surat al ahjab ayat 22 bahwa Rasulullah itu merupakan suri toladan bagi kita Suri Toladan ini apakah mencakup bidang apa saja? Apakah suruh termasuk ibadah dan sebagainya atau bagaimana? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Baqarah 185 Allah berfirman tentang salah satu fungsi Quran Syahrul Ramadan alladhi unzila al Quran hudal linnas min minal huda furqan Bulan Ramadanlah bulan diturunkannya Al-Quran. Hudal linnas. Quran ini sebagai petunjuk bagi manusia. Wabayinati minal huda. Dan penjelasan pelancaran rinci tentang petunjuk itu. Wal furqan dan juga sebagai furqan. Pembeda antara hak dan batil. Bagi siapa? Ya bagi manusia setelah Al-Quran ini turun. Dan setelahnya sampai di zaman kita sekarang sampai hari kiamat. Bagi siapapun ya yang mengikuti petunjuk ini dia akan selamat. Siapa yang menyimpang dari petunjuk ini dia akan celaka. Adapun manusia yang hidup sebelum turunnya Al-Qur'an, maka mereka diwajibkan mengikuti wahyu dari nabi sebelumnya. Mengikuti Taurat, mengikuti Injil, mengikuti kalau di zaman Nabi Nuh ya belum ada kitab Al-Qur'an karena masih simpelnya pola hidup manusia saat itu. Masih simpelnya juga permasalahan sosial. Dan masih sedikitnya orang. Ya. Maka tidak diperlukan adanya kitab selengkap Al-Quranul Al Karim. Cukup melalui wahyu yang Allah turunkan melalui Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Yang e, bagaimana rincian syariatnya, Wallahu alam tidak ada penerangan penjelasan. Tapi Quran satu belum turun. Ya, maka kewajiban manusia saat itu mengikuti wahyu yang Allah sampaikan kepada Nabi pada saat itu. Yang Allah sampaikan kepada Nabi Nuh. Demikian juga nabi-nabi yang lainnya, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Aisyah, Harun, Musa, Ilyas, Adul Kibri, dan seterusnya, itu mengikuti nabi-nabi yang ada di zaman itu karena nabi-nabi itu menerima wahyu dari Allah Azza wa Jalla sesuai dengan apa yang mereka butuhkan saat itu. Kadang-kadang sebagian syariat para nabi itu berbeda dengan nabi-nabi yang lainnya. Mungkin ada syariat-syariat di zaman Nabi Nuh berbeda dengan syariat di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariatnya adapun inti sari dakwahnya itu tauhidullah mengesahkan Allah, mengajak manusia ibadah kepada Allah dan melarang manusia dari syirik sama semuanya. Seluruh nabi menyatakan, "Ya kaum ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh." Hai kaumku, sembahlah oleh kalian Allah yang tidak ada sembahan yang hak selain kali eh, bagi kalian selain Allah. Semua nabi me me menyerukan itu, ya. Adapun bagaimana tata cara sholat, berapa kali sholat dalam sehari semalam, berapa rakaat, apa bacaan berbeda-beda. Yang sesuai dengan wahyu yang Allah turunkan kepada para nabinya masing-masing. Adapun bagi kita umat Nabi Muhammad SAW <coughs> seluruhnya sudah lengkap dengan penjelasan yang sangat-sangat rinci dari seluruh aspek kehidupan tidak hanya bagaimana cara beribadah kepada Allah, tapi juga cara bermuamalah dengan sesama makhluk semuanya sudah lengkap secara rinci sesuai dengan ayat hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Quran ini sebagai petunjuk bagi manusia dan rincian ya penjelasan-penjelasan rinci tentang petunjuk itu dan juga al-furqan. Itu yang pertama. Kedua, dalam Al-Ahzab 21 kan 22 Allah berfirman laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian dalam pribadi Rasul sesam itu uswah yang baik. Dalam hal apa? Dalam semua hal. Dalam tata cara beribadah kepada Allah beliau terbaik dari segala segi ya lahiriahnya ya batiniahnya. Lahiriahnya begitu, batiniahnya kekhusuannya dan keikhlasannya. Dan hal-hal lain yang sifatnya batini, khaufnya, rojaknya, tawakulnya, ikhlasnya dan seterusnya itu itu menjadi apa? dan bagi kita semua. Termasuk dalam bermuamalah dengan sesama manusia. Muamalah di bidang umpamanya sosial, muamalah di bidang ekonomi seperti jual beli Eh, pinjam meminjam, gade menggade, uh, apa hadiah menghadiahi ataupun dalam kehidupan sosial seperti umpah bagaimana cara bertetangga, bagaimana cara menerima tamu, bagaimana cara bertamu, bagaimana cara adab melayat orang sakit. Itu dalam kehadiah kehidupan sosial, termasuk dalam kehidupan berpolitik. Bagaimana seorang rakyat yang sangat-sangat tidak setuju dengan sikap Eh, penguasanya adabnya gimana? Ada larangan, nasihati berdua, tidak boleh di muka umum, tidak boleh menghujat, tidak boleh e, melepaskan ketaatan sedolim apapun itu si penguasa selama isi instruksinya bukan kemaksiatan. Itu rinci. Walaupun kata Rasul SAW sekalipun si penguasa itu merampas hartamu dan memukuli punggungmu, jangan kamu lepaskan ketaatan kamu kepada dia dalam hal yang ma'rufnya, gitu ya. Itu rinci semuanya. Uh, beliau menjelaskan secara lisan juga secara amalan. Itu menjadi uswah dalam segala hal aspek lahir dan batinnya, aspek akidahnya, aspek ibadahnya, aspek muamalahnya, aspek akhlaknya seluruhnya menjadi uswah bagi kita yang wajib kita ikuti. Wallahu a'lam bishawab. Iya, syukuran Ustaz atas jawabannya. Kembali ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Assalamualaikum. Wafika barokallah. Eh, begini Pak ini saya membaca hadis yang panjang tentang perjalanan seorang yang eh, masuk di alam kubur dari uh, eh, al bin Azib. Iya betul. Iya. Yang diriwayatkan dari Ahmad Imam Ahmad. Iya. Itu disebutkan bahwa orang Muslim seorang mukmin itu ketika menghadapi sakaratul maut itu ya, turunlah dari langit para malaikat yang bermuka cerah ya. secerah sinar matahari. Ya. Eh, apakah eh, hal ini tanpa terkecuali eh, meskipun orang Muslim itu berdosa besar, apakah dapat mengalami seperti ini Pak Nah itu saja saat. Eh, syukuran jazakallah iya. khair. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, afwan wa jazakallahu khair wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis Al-Barra bin Azib menceritakan tentang proses kematian seseorang baik mukmin ataupun kafir. E, mulai dari mau mati sampai selesai mati bagaimana perjalanan, perjalanan ruh sampai ruh itu berakhir kembali di alam kubur disatukan dengan jasadnya lalu dibangunkan dan ditanya oleh munkar nakir di alam kubur sampai selesai pemeriksaan ada yang dapat azab kubur ada yang dapat nikmat kubur ya itu panjang dan itu oleh Nabi alaihi salatu wassalam diungkapkan di kuburan setelah selesai e, prosesi penguburan seorang sahabat bangsa Ansor. Setelah selesai beliau duduk, para sahabat juga duduk tapi dipastikan tidak menduduki kuburan karena tidak boleh menduduki kuburan atau melangkahinya atau menginjaknya. Jadi setelah itu Nabi selesai menceritakan keadaan dua jenis manusia, innal mu'min. Sesungguhnya orang mukmin ya apabila dia sudah sampai di akhir kehidupannya di dunia wa iqbalin ilal akhirah dan mau menuju ke dalam pada kehidupan akhirat nazala ilaihil malaikatu minas sama maka turunlah para malaikat dari langit wajah mereka putih ka'anna wujuhahum syams seolah-olah wajah mereka itu matahari thumma yajlisuna haulahu muddal basar lalu duduklah para malaikat itu di sekitarnya dengan radius sejauh mata memandang thumma yaji'u malakul maut alaihi salatu wasalam hatta yajlisa inda ra'si lalu duduklah malak, eh, datanglah malakul maut sampai dia duduk di samping kepala orang mukmin yang akan mati itu ini orang mukmin kemudian malaik, malakul maut berseru ya ayyatuhan nafsu thayyibah Wahai jiwa yang baik. Dalam riwayat lain ya ayat Tuhan nafsul mutmainah. Wahai jiwa yang tenang. Ukhruji ila uh, rahmati minallahi wa ridwani. Keluarlah kamu menuju rahmat Allah dan ampunannya. Dan keridwannya. Ya. Uh, itu sikap malakul maut kepada ruh orang mukmin yang akan mati. Ya. Nah, sebaliknya setelah selesai menceritakan proses kematian seorang mukmin, wa ammal kafiru awil fajir. Adapun orang yang kafir atau fajir. Disebut fajir, orang yang durhaka. Ya. Para ulama menjelaskan al kafiru awil fajir Pertama orang itu kafir atau yang kedua fajir itu muslim tapi ahlul ma'asi ahli maksiat dengan kadar kemaksiatan yang sangat besar. Dia muslim, tapi dosanya besar. Maka nazala ilaihil malaikatu minas sama. Ya. Turunlah para malaikat dari langit dalam keadaan wajah yang sangat hitam. Dan sikap yang sangat kasar. Mereka membawa al-masuh. Al-masuh itu kain yang sangat kasar minan nari dari api neraka. Kasarnya ini menyebabkan kalau terkena kulit selain gatal juga sakit. Berbeda dengan orang mukmin yang akan mati tadi, para malaikat membawa kain kafan dari surga dan aroma wewangian dari surga. Kalau kepada orang yang kafir atau fajir ini dari neraka. Dan sangat menyakitkan ketika terkena kepada badan orang tersebut. Ya. Nah, lalu para uh, ulama ketika membahas masalah ini merinci, ya. Ini dua contoh ekstrim. Dari keadaan orang yang mati, satu mukmin benar, satu kafir benar. Adapun yang di tengah-tengah, maka penampilan para malaikat dan sikap mereka akan disesuaikan dengan kadar keimanan dan kadar kekufuran atau kemaksiatan orang tersebut. Ya, kalau umpamanya orang itu mukmin tapi berdosa besar dan besarnya dosa itu mendekati kekafirannya, ya para malaikat akan tampil menyeramkan dan kasar sesuai dengan kadar dosa orang tersebut. Tapi kalau orang itu orang mukmin tapi dosanya sedang-sedang saja. Besar banget enggak gitu ya, kecil banget juga enggak maka malaikat akan tampil sesuai dengan keadaan amal orang tersebut. Ya. Walhasil dua contoh yang diterangkan oleh Nabi SAW itu dua contoh ekstrim dari dua status manusia yang berada di puncak dan di bawah, di puncak keimanan dan di bawah kekafiran. Adapun yang di tengah-tengahnya amalan-amalannya itu yang menentukan bagaimana penampilan para malaikat dan sikap mereka ketika apa? Ketika akan dicabut nyawa. Demikian Pak Solihin wallahu alam bishawab. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Uh, selanjutnya pertanyaan melalui SMS Ustaz adanya keterangan satu hari di akhirat sama dengan 50 ribu tahun di dunia Pertanyaan ke satu Dalilnya bisa kita di, dijumpai di mana katanya yang kedua, berarti selama hidup di dunia hanya sepersekian detik di akhirat dan Allah taala menyediakan surga bagi orang beriman. Bagaimana penjelasannya dengan ibadah yang sedikit dengan waktu yang sedikit Allah memberikan ganjaran berupa surga. Jazakumullahu khairah Ya, para ulama ikhtilaf perbandingan akhirat dengan dunia. Sebagian menyatakan 50 ribu tahun, sebagian menyatakan 1000 tahun. Yang 1000 tahun itu contohnya yang bisa kita temukan di dalam Al-Quran Surah. As-Sajdah ayat yang kelima. Yudabirul amra minas sama ilal ardi thumma ya'ruju ilai fi yaumin kana miqdaruhu alfasanati mimma ta'udun. Jadi dialah yang mengatur urusan dari langit sampai ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepada Allah. Ya. Yang kadar lamanya adalah seribu tahun menurut perhitungan kalian. Dalam ayat lain disebutkan khamsina lima 50 ribu tahun. Jadi ketika Ibnu Abbas juga ditanyakan apakah uh, uh, seribu tahun ini perbandingan antara dunia dengan akhirat kata siapa Ibnu uh, Abbas au khamsina alfasan atau 50 ribu tahun. Sehingga apabila kita menghitung-hitung umpamanya waktu kita 100 tahun di alam dunia uh, maka 100 tahun itu dibanding kehidupan di akhirat mungkin hanya sekian detik atau menit. Eh, sekitar itulah ya hitung sendiri. Saya malas menghitungnya. Pokoknya kira-kira seperti itu. Ya. Nah, oleh karena itu timbul pertanyaan, kalau begitu amal yang kita lakukan di alam dunia pasti-pasti sangat-sangat-sangat sedikit. Mengingat waktu yang tersedia sedikit, sedangkan di akhirat kehidupan itu tak berbatas, abadi selama-lamanya. Kenapa kalau begitu amalan sedikit bisa dapat balasan surga? Taib. Sudah sering kita dengar penjelasan bahwa seseorang tidak akan bisa masuk surga karena amalnya. Kenapa? Karena amal yang sedikit ini tidak sebanding dengan dahsyatnya keindahan surga. Enggak, sama sekali enggak sebanding. Sama ajalah dengan umpamanya kita gitu ya seseorang yang kaya raya mau ngasih hadiah atau perhatiannya pertolongannya kepada orang lain mau ngasih uang 10 miliar tapi agar tidak terlalu kentara hadiahnya dia panggil orang tetangganya itu tolong sapukan tuh teras rumah saya Orang itu nurut. Teras rumah yang ukurnya dua kali lima, sepuluh meter persegi. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Belum tentu lima menit, mungkin semenit selesai. Ngos-ngosan enggak? Enggak, enggak, enggak ngos-ngosan. Keringetan enggak? Enggak, enggak keringetan. Capek enggak? Enggak, enggak capek. Setelah selesai, sudah. Nih, saya kasih upahnya dikasih sepuluh miliar. Sebanding enggak? Enggak. Enggak sebanding itu. Cuma nyapu 10 meter persegi dikasih 10 miliar. Orang-orang pun mengatakan itu mah bukan upah atau ya pasti itu mah kasih sayang si kaya aja ke si miskin tuh bukan semata-mata upah dah kalau upah, upah masuk nggak sebanding. Ya, itu contoh. Manusia tidak masuk surga karena amalnya tapi apa? Karena rahmat Allah Azza wajalla. Siapa orang yang Allah masukkan ke dalam surga itu karena rahmat dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan sebagai upah atas amalnya. Karena apa? Karena balasan itu jauh tidak sebanding dengan amalan. Jadi dia masuk surga itu karena apa? Karena rahmat. Bukan sebagai upah atas amalannya. Loh kalau begitu sudah aja kita nggak perlu beramal Nah, cuma amal menjadi penyebab orang itu layak memperoleh rahmat Allah Azza wa Allah tidak mungkin memberi rahmat kepada orang yang tidak beramal atas perintah Allah. Sebagaimana orang kaya tadi umpam e, mencari tetangganya, eh to tolong ini sapu teras saya nih sedikit. Tapi orang itu enggak enak aja nyuruh-nyuruh. Hmm maka orang kaya itu nggak akan ya memberi hadiah yang besar kepada orang itu dia nggak mau koordinasi dengan saya ini nggak mau apa tahun ya udah saya lagi ke tetangga yang kedua ini bisa nggak sapu ini teras saya wah saya lagi banyak kerjaan saya juga teras saya nggak pernah disapu umpamanya nggak <laughs> nurut juga enggak yang ketiga oh saya mau saya biar biar bapak atau ibu jangan capek-capek biar saya Akhirnya dia sapu, dia pel juga dia wangikan. Bukan hanya teras tapi halaman rumahnya juga dibersihkan. Wah ini seneng banget. Dikasih bukan hanya 10 miliar, nih 20 miliar. Kan gitu ya. Jadi orang tetangga itu dikasih oleh si kaya karena dia mau membantu. Mau menurut. Tapi si tetangga yang satu dua ya nggak dikasih karena apa? Ah, nggak seberapa di, di, di, diminta bantuan nyapu halaman aja nggak mau gitu, maka nggak akan saya kasih apa-apa dia. Jadi si tetangga tadi dikasih karena mau membantu atau kerjasama maka dikasih hadiah. Hadiahnya ini bukan upah bagi nyapunya sebab nggak sebanding, tapi wujud kasih sayang dia kepada orang yang nurut kepada dia, kepada dia. Gitu aja. Jadi seseorang masuk surga karena rahmat Allah. Tapi rahmat Allah hanya Allah akan berikan kepada orang yang taat dan patuh kepada Allah Azza wa Pertanyaan selanjutnya silakan. Halo, bagaimana kalau misalkan ada seorang yang sakit, dia biasa minum obat gitu ya. Waktu-waktu dia itu lupa gitu minum obatnya terus dia uh, ngomong sama orang lain gitu untung saya minum obat itu uh, kalau enggak saya enggak nggak tahu gimana gitu itu itu gimana uh, ucapan itu Ustaz yeah. apa menyalahi syariat atau gimana Ustaz ya itu iya. aja Ustaz Assalamualaikum iya. warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kalau ada orang berkata Seandainya saya tidak minum obat ini Maka saya tidak akan sembuh Apakah ini ucapan syirik atau bukan? Ya. Kalau dia mengatakan itu hanya dalam rangka menjelaskan sebab. Maka boleh tidak apa-apa. Dia hanya menerangkan sebab yang real, yang nyata. Sama dengan umpah kita sedang melaju pakai motor atau mobil dengan kecepatan 30 atau 40 km per jam dan konsentrasi penuh. Tiba-tiba ada anak menyeberang mendadak lalu kita rem. Selamat. Lalu kita bilang, seandainya tidak saya rem, orang itu tertabrak. Kita mengatakan begitu dalam rangka apa? Menjelaskan realita yang sudah ada. Sebab-sebab yang real yang nyata, maka boleh. Tapi dengan iktikad semuanya itu terjadi atas kuasa dan takdir Allah Azza wa Jalla. Ditakdirkan kita nyupir tidak ngebut, konsentrasi, ditakdirkan orang itu nyebrang, ditakdirkan kita bisa mengerem dan remnya pakem, tidak blong. Kemudian selamat. Itu semua Allah yang ngatur. Tapi kita menjelaskannya proses lahiriahnya, proses zohirnya. Seandainya tidak serem, orang itu tertabrak maka boleh tidak apa-apa ya. Sama aja dengan seandainya saya tidak minum obat ini, mungkin saya tidak akan sembuh. Itu kita berkata demikian dalam rangka apa? Dalam rangka menceritakan zahir dan realita yang zahirnya tanpa melepaskan takdir Allah atas hal itu. Kita memang ditakdirkan sakit, kita ditakdirkan berobat ke dokter, oleh dokter dikasih obat yang pas dan kita ditakdirkan sembuh. Itu semua Allah yang ngatur, ya. Nah, selaras dengan ini apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu yang menyatakan laula ana lakana fiddarkil asfali minan nar. Seandainya bukan karena aku, niscaya Abu Talib termasuk orang yang akan menempati neraka yang paling bawah. Jadi Abu Talib kan mati dalam keadaan musyrik. Hadisnya jelas dan ayatnya juga jelas. Setelah itu Nabi SAW berkata, Wallahi la astaghfiranna laka malam unha, malam unha angka. Demi Allah, aku akan memintakan ampunan untukmu selama aku tidak dilarang. Lalu Nabi selesai memintakan ampunan bagi Abu Talib. Tapi turun larangan, maka nalin Nabi walladina amanu. Ayastaghfirul musyrikin. Walau kanu ulil kurba. Tidaklah layak bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman yang menyertainya untuk memintakan ampun bagi orang musyrik sekalipun itu kerabat terdekat. Maka nabi dilarang dan tidak lagi memintakan ampun. Lalu beliau meminta keringanan hukuman bagi Abi Thalib dan dikabulkan. Sehingga yang mestinya Abu Thalib berada di neraka tingkatan paling bawah diberi adab teringan di neraka. Diberi sepasang sendal yang begitu dipakai langsung si ubun-ubunnya mendidih. Padahal sendal dipakai di mana? Dipakai di e, kaki. Kaki bagian terjauh dari ubun-ubun. Bagian terjauhnya sudah mendidih. Bagaimana dengan kakinya, dengan badannya? Itu yang teringannya begitu. Lalu berkaitan dengan kasus ini Nabi menyatakan, "Laula ana la kana fid darkil asfali Seandainya bukan karena aku. Maka si Abu Talib ini termasuk orang yang akan menempati tempat yang paling bawah dari neraka. Nah, Nabi menyatakan demikian itu dalam rangka apa? Menjelaskan realita yang sudah terjadi seperti itu, realita lahiriahnya. Tanpa melepaskan diri dari keyakinan di dalam hatinya bahwa itu semuanya terjadi atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Jadi dibolehkan bagi kita mengatakan demikian sebagaimana perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang barusan. Kan sama persis eh, apa namanya? perkataan Nabi seandainya bukan karena aku, Abu Thalib akan berada di neraka yang paling bawah. Seandainya bukan karena obat ini, saya belum tentu sembuh. Sembuh. Seandainya bu, tidak saya rem, anak itu akan tertabrak. Itu sama jenisnya dan tidak dilarang. Nabi SAW sendiri dalam hadis sahih ya, riwayat Imam Bukhari tadi menyatakan demikian. Ya, seandainya bukan karena aku, niscaya Abu Talib termasuk dalam kerak neraka. Dan ini tidak bertolak belakang dengan hadis yang menyatakan in asobaka syai'un fala taqulanna law inni fa'altu kadza lakana kadza li'anna law taftahu amal syaitan. Seandainya ya kamu ditimpa sama satu musibah, janganlah kalian mengatakan seandainya tadi saya begini begini begini, ini saya akan begini begini. Karena perkataan eh, seandainya itu membuka amalan syaitan. Jadi perkataan seandainya tidak boleh dikatakan karena membuka amalan setan. Maksud perkataan seandainya itu pertama perkataan seandainya yang menggugat takdir. Takdirnya sudah terjadi demikian ya umpamanya e, ketabrak gitu ya. Lalu berkata seandainya saya tadi, tidak pergi nggak akan ketabrak. Itu menggugat menggugat apa? Menggugat kejadian yang sudah sudahnya begitu lalu kita berandai-andai seandainya tidak begitu akan begini. Itu nggak boleh karena tidak akan merubah apa yang sudah terjadi dan itu seolah-olah menggugat takdir Allah. Ya, berbeda dengan kita menceritakan ke kejadian seandainya tidak serem, orang-orang ini tertabrak. Nah, itu berbeda kan? Itu tidak ada e, apa nama unsur protes terhadap takdir atau menggugat takdir Allah. Maka tidak apa-apa kalau seperti itu. Ya. Itulah e, penjelasan para ulama tentang hadis tadi dan penjelasan itu bisa kita dapati di dalam kitab Al-Qaul Mufid e, syarah kitab Tauhid tentang masalah itu. Wallahu alam bissawab. Silakan. Iya, syukron Ustaz atas jawabannya. Ustaz, apakah konsekuensi bagi saya atau apa yang harus saya jalankan dari beriman kepada malaikat ini? Iya, tadi sudah diterangkan beberapa eh, poin kandungan beriman kepada para malaikat, ya, yang secara global empat poin. Nah, terus bagaimana eh, tindak nyata? sikap real yang harus kita tunjukkan dengan beriman kepada para malaikat salah satunya adalah mensikapi dengan sikap yang benar seluruh perkara yang berkaitan dengan interaksi para malaikat dengan manusia. Seperti tadi ada pertanyaan eh, bagaimana caranya agar kita didoakan oleh para malaikat? Dijelaskan hadiri majelis-majelis ilmu, makan sahur kalau mau saum gitu, kalau sholat berada di sof yang terdepan, Uh, kemudian kita kalau mau sholat jangan makan yang membuat malaikat terganggu, jangan makan jengkol, pete, bawang putih, uh, rokok gitu ya, karena malaikat terganggu dengan hal itu. Bahkan harus kita ketahui ya, riwayat menyatakan dan ini pernah kita bahas ketika daurah uh, eh, iktikaf di Ramadan yang lalu, ketika kita membahas tentang uh, al khusyuk fi sholat, bahwa para malaikat itu mengulum mulut kita, ya menempelkan mulut e, malaikat ke mulut kita kemudian menelan hawa dari bacaan yang kita baca di dalam sholat ketika kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dalam sholat ketika membaca fatihah itu hawa dari bacaan itu ditelan oleh malaikat Makanya Nabi SAW menganjurkan kalau mau sholat itu gosok gigi dulu gitu. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak indah sholat. Seandainya aku tidak mengkhawatirkan uh, akan memberatkan kepada umatku, maka aku perintahkan manusia itu untuk so, untuk siwak, gosok gigi se, se, setiap mau sholat. Karena apa? Karena kalau umpamanya nafasnya nggak nggak sedap, bau gitu habis makan pete jengkol lalu sholat gitu, habis ngerokok apalagi gitu ya, maka malaikat terganggu. Innal malaikata ya, eh, ya, tata'adza bima yata'adza bihil insan. Malaikat itu terganggu dengan perkara-perkara yang membuat manusia terganggu. Kalau manusia terganggu dengan itu, malaikat juga terganggu. Kita terganggu nggak dengan orang yang mulutnya bau habis makan petai atau jengkol? Terganggu. Kita akan nahan nafas gitu kan? Nah, malaikat juga sama, bayangkan. Kita umpamanya ada orang yang habis ngerokok. Ngerokoknya enggak, udah selesai. Tapi setelah selesai gitu dekat dengan kita ya badannya bau rokok, kemudian bajunya bau rokok dan ada nikotin yang nempel di sana. Nafasnya apalagi? Mungkin nafasnya itu menghamburkan apa? Menghamburkan bakteri-bakteri yang berbahaya bagi orang yang menghisapnya. Manusia iya bisa terkena bahaya, malaikat mah insya Allah enggak. Cuma malaikat terganggu dengan baunya loh. Malaikat akan terganggu dengan apa yang membuat manusia terganggu. Ya, oleh karena itu Nggak boleh seperti itu. Ini salah satu di antara sikap yang bagus ketika kita merespon keterangan tentang para malaikat. Insya Allah nanti kita akan membahas bab interaksi malaikat dengan kehidupan manusia. Ya, wallahu a'lam. Ustadz Ana sering melihat pemberitahuan di media massa tentang penampakan sosok, sesosok pakaian putih yang tidak dikenal. Yang turut membantu saat peperangan. Apakah itu benar malaikat Ustadz? Dan apakah syaitan pun ikut membantu musuh saat berperang? Ya, barakallahu fik siapa? Adnan dibantu. Ya. E, tidak diragukan lagi para malaikat turun dikirim oleh Allah di dalam peperangan. Ittastaghithuna rabbakum fastajaba eh, ittastaghithuna rabbakum fastajaba lam anni bi alfin minal malaikati murdifin. Ya. Ingat ketika kalian berdoa kepada Allah, lalu Allah mengabulkan doanya, doa uh, kamu itu bahwa Allah mengirim seribu malaikat yang turun secara berduyun-duyun. Di perang Badar malaikat terlibat, ya, di perang Uhud, di semua peperangan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya terlibat di sana, selama mereka memiliki keimanan, keikhlasan dan mutabaah yang kuat kepada Nabi Alaihi Wasallam. Tapi ketika mereka melakukan penyimpangan dalam medan perang, ya, maka Allah tidak menolong mereka. Allah mengadab mereka karena kedurhakaan mereka. Diadabnya dalam perang. Contoh yang terjadi di perang apa? Perang Uhud. Di saat para sahabat tidak taat kepada instruksi Nabi Wasallam, mereka mengalami kekalahan. Ya, Para malaikat enggan atas perintah Allah gitu ya menolong seorang muslim yang bermaksiat selama di medan perangnya. Sampai mereka kocar-kacir dan sebagian dari mereka lari dari medan perang. Padahal dari melari dari medan perang dosa besar, ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan idza laqitumul ladzina kafaru zafan falatuwalluhumul adbar wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifal qital aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a biqadabi minallah. Ini dosa besar kalau lari dari medan perang. Tapi itu dilakukan oleh para sahabat. Karena apa? E, bimaktasabu. Karena dosa-dosa yang mereka lakukan sebelumnya. Jadi kalau orang akidahnya masih banyak bercampur syirik dan bid'ah, ya, akhlaknya nyebelin gitu, ibadahnya asal-asalan, ya. Kemudian banyak melakukan dosa-dosa besar lari ke medan perang, apakah malaikat itu akan membantu? Belum tentu. Dan ini membutuhkan bahwa jihad itu selain wajib memiliki motivasi yang benar yaitu ikhlas karena Allah, juga dibutuhkan apa? Akidah yang lurus dan dibutuhkan ilmu. Jangan sampai ada penyimpangan di medan jihadnya. Kalau ada penyimpangan, maka mungkin malaikat tidak akan menolongnya, ya. Nah, apakah umpamanya di YouTube ada kasus di mana di Suriah di mana? Ada apa malaik eh, orang yang berbaju putih gitu menolong uh, seseorang memangku jasad seorang dari medan perang padahal perang sedang berkecamuk uh, eh, peluru berdesingan ke sana kemari apakah itu malaikat wallahu alam bisa kita tidak bisa memastikan mungkin itu rekayasa media rekayasa teknologi media mungkin gitu wallahu alam karena betapa banyak orang yang merekayasa uh, di media tentang adanya malaikat yang turun ke atap Ka'bah gitu kan di Masjidil Haram itu bohong, bohong besar di media e, heboh. <laughs> di sananya sendiri nggak ada berita itu, di Mekahnya nggak ada, itu dusta besar, itu rekayasa teknologi e, informasi aja, teknologi e, informatika aja. Itu itu bohong besar gitu. Baik penampakan-penampakan malaikat, penampakan hantu segala macam kebanyakan itu rekayasa untuk bikin heboh orang. Jangan dipercaya. Tapi bahwa para malaikat akan turun di medan perang, iya. Selama kaum musliminnya betul-betul ikhlas dan mutaba'ah ya. Uh, demikian juga setan ada nggak yang terlibat? Ada. Setan waktu perang Badar terlibat, tapi mereka kasau balo, ya. Mereka lari pontang banting begitu melihat apa pasukan malaikat. Ketika وإذ زين آه، لهم الشيطان أعمالهم شيطان أعمالهم وقال لكم وقال لا غلب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما ترأت الفئتان نقصوا على عقبيه قال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب Ingat ketika orang-orang kafir itu ya di, dihiasi oleh amal-amal buruk mereka, setan menjelma datang mengatakan e, kalian akan menang, tidak ada yang bisa mengalahkan kalian, aku mendukung kalian. Itu kata setan dengan bala tentaranya yang mau ikut di medan perang Badar. Falamma al fi'atan naqasa ala Ketika dua pasukan ini bertemu ya, ketika setan melihat pasukan malaikat mereka pontang-panting lari ke belakang gitu ya lari ke laut, nyeburkan diri ke laut sampai berkata kepada kawan-kawan yang kafir, ini bari umminkum." Aku berlepas diri dari kalian. Ini ara mala Aku melihat apa yang tidak kalian lihat. Ini akhafullahu rabbul rabbal alamin. Aku pun takut kepada Allah rabbal alamin. Ya. Wallahu syahidul lakab karena Allah itu syadid eh, hukumannya, dahsyat siksanya. Jadi lari pontang-panting pasukan iblis dengan bala tentaranya dari kalangan setan ketika melihat pasukan para malaikat. Ya, setan ada ikut terlibat dalam setiap peperangan. Ya, untuk apa? Mensupport e, semangat orang kafir dan Eh, melemahkan orang-orang mukmin tapi orang-orang mukmin juga dibantu oleh para malaikat ya demikian wallahu alam bisawab subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin wassallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam wassalamu warahmatullahi wabarakatuh